بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله وقال صلى الله عليه وسلم خص بالبلاء من عرف الناس وعاش فيهم من لم يعرفهم خص بالبلاء dikhususkan mendapatkan balak dari Allah man arafan nas orang yang diketahui dikenal oleh manusia wa asyafihim dan hidup nikmat di antara manusia man lam ya'rifhum orang yang tidak dikenal oleh manusia Orang itu kalau dikenal sama manusia menjadi tenar, menjadi masyhur, itu sebenarnya tambah repot. Karena itu kalau ada orang ambisi ingin menjadi orang yang dikenal, itu bodoh. Itu mau ngerepotkan diri sendiri. Kenapa? Dia harus ketemu orang dengan senyuman, dia harus siap menerima uh, aduan orang, susahnya orang, ada yang ngadu sakit, ada yang keluarganya sakit, ada yang urusan keluarga, ada urusan pekerjaan, ada macam-macam. Belum lagi nanti harus nyediakan kopi, nyediakan jajan, nyediakan makan, nyediakan macam-macam. Karena itu Dikatakan khusus bil bala, banyak ujiannya. Orang ini kalau dikenal sama orang. Justru bisa hidup tenang ini kalau orang tidak kereken Orang tidak ada yang peduli. Hah? Orang kalau dikenal sama orang jadi perhatian ya. Inti miring sedikit sudah tahu orang-orang. Kenapa? Matanya orang sungguh melihat kepada dia semuanya. Salah satu huruf orang bisa tahu semuanya. Kenapa? Telinganya orang mendengarkan ucapannya. Tapi kalau tidak dikenal sama orang, nggak direken sama orang, tidur ngorok nggak ada yang ngereken. Mau mengiring model apa nggak ada ngereken nih. Artinya nggak ada yang peduli. Kenapa? Susah menjadi orang yang dikenal sama orang. Kata Nabi, khusabil bala' menjadi orang yang banyak mendapatkan ujian itu kalau dikenal sama orang. Justru hidup tenang itu kalau dikenal sama orang. Karena itu jangan ambisi untuk jadi orang terkenal. Al-Duhur Gosmud-Duhur bilang. Hah? Menjadi orang yang dikenal itu sama dengan memecah memecah-mecah punggung. Maksudnya susah, payah, gak enak. Kalau sekarang kan kadang-kadang ambisi, fotonya sendiri ditulis al-imam. Al-alamah dibagi-bagikan. Kalau orang dulu nggak mau. Dia menutup diri. Dia nggak ingin, banyak tampil. Kenapa? Karena dia tahu bahwa nggak semua orang itu akan mampu menjadi orang yang dikenal. Nah, sampai di antara mereka berusaha untuk supaya dijauhi sama orang. Hmm? di antara mereka berbuat sesuatu yang sekiranya orang tadi itu menilai dia jelek. Dia satu orang dikenal baik, luar biasa. Akhirnya dia berusaha, capek. Gimana caranya orang ini supaya nggak dengar nggak dekat sama dia? Dia pura mengambil hartanya orang. Kalau bahasa sekarang nyopet. Tapi nggak niat nyopet dia. Ditunjuk-tunjukkan dia nyopet. Akhirnya digerbek sama orang, diajar. Wah dipukuli, pencopet, pencopet. Orang-orang yang ngelihat dia itu hebat, akhirnya redup semuanya. Wah percuma dah. Ternyata orang itu nyopet. Syukur ya Alhamdulillah. Orang-orang semakin jauh kepada aku. Akhirnya dia bisa tambah mesra dengan Tuhan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau sekarang pencopet, penipu besar kadang-kadang pakai serban. Kenapa? Madharnya madhar solehin, tapi hatinya hati syaitin. Itu yang terjadi. Hmm? Karena itu sebagian di antara mereka tidak mau murid banyak. Kalau muridnya banyak, bubar dah majelisnya. Seperti Imam Sufyan Thawri nggak mau lebih daripada tujuh itu. Kalau lebih daripada tujuh, perai. Kenapa? Dia khawatir menjadi orang yang ambisi dan terkenal. Tahukah kamu orang yang selalu tampil ingin terkenal, itu wataknya anak kecil. Bukan orang besar, bukan orang hebat. Anak kecil itu paling senang tampil, tampil, menjadi orang hebat, menjadi orang dikenal, menjadi orang dipuji. Senang. Itu wataknya anak kecil. Jadi kadang-kadang ulama wataknya seperti anak kecil. Senang tampil. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam satu hadis, min fitnatil alim ayyukunal kalam ahab ilaih minal istima'ah. Termasuk daripada fitnahnya orang yang ngerti itu seneng ngomong daripada seneng dengar. Hmm. Seneng kalau dia tadi itu berbicara. Padahal cukup kan satu yang berbicara, yang lainnya doakan walaupun dia lebih alim dengarkan kan itu lebih bagus. Kira-kira di masjid jami ini satu imam yang lainnya di makmum atau ada Beberapa imam ada di situ. Satu cukup, yang lainnya cukup jadi makmum. Kalau ada yang mewakili berbicara, yang lainnya diam aja dengarkan. Didoakan mudah-mudahan manfaat ini pembicaraan. Bukan berarti ambisi semuanya jadi pembicara. Nah, karena itu, jangan menjadi orang yang ambisi menjadi orang terkenal, jadi orang yang hebat, orang yang dipuja-puja, ada di mana-mana. Tapi jadi orang biasa ya. Apa ah, perkara nanti Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu itu terkenal, ya itu mau diapakan? Kalau sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala, tinggal kamu jangan dikenal yang baik tapi ternyata bukan baik. Pujian orang jangan membuat kamu tadi itu semakin menjadi orang yang lupa diri, tapi justru banyak koreksi diri. Seperti Imam Abu Hanifah. Beliau pernah jalan. Ada yang ngerasa nih, Imam Abu Hanifah atau Hasan Basri? Ini loh. Abu Hanifah atau Hasan Basri. Orang yang giamulel setiap malamnya semalam suntuk. Dia koreksi, ya Allah, orang-orang yang husnudzon sama aku padahal saya masih setengah malam, bukan semalam suntuk. Mulai saat saat itu dia giamulel mulai semalam suntuk. Kenapa? Jangan sampai ternyata yang disangkakan orang lebih bagus daripada nilai dirinya sendiri. Membuat semangat. Ini baru belajar Safina dibilang alim lupa diri. Wah ini ahli fikih. Padahal Safina yang dibaca. Wah ahli luha. Padahal jurmiah yang boleh dibaca. Lah kalau sudah demikian, nggak tahu diri, mana mungkin akan bisa semakin meningkat martabat yang derajatnya percaya dengan pujian orang, tapi dia nggak tahu diri. Kira-kira kalau ada orang nggak cewek kencing atau berak, aja di barang inti nggak perlu cewek inti nih, nggak perlu bersihkan diri. Kenapa? Kencingnya inti ini seperti minyak wangi baunya. Kemudian dia percaya, oh iya, itu orang nggak tahu diri, bodoh. Hah? Karena itu jangan menjadi orang yang demikian, maka kamu akan menjadi orang yang semakin mundur tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-khalqu kulluhum yusalluna ala muallimil khair. Makhluk ini semuanya mendoakan ala muallimil khair kepada pengajar kebaikan. Semua ini makhluk akan hormat kepada orang yang ngajar kebaikan. Kenapa? Pertama, karena mengajak manusia taat kepada Allah. Kedua, karena bermanfaat kepada mereka. Binatang pun akan mendoakan kebaikan. Kenapa? Karena mengajarkan makhluk untuk rahmat kepada binatang juga. Jangan membebani terlalu besar kepada binatang. Kalaupun kamu itu memotong binatang dengan cara yang bagus, dengan yang tajam, diajari semuanya. Tidak boleh menyiksa dalam pembunuhannya. Binatang pun akan doakan. Karena itu dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hatta al-hitan fil ma' wa hatta an-namla fi juhriha. Yang doakan orang yang ngajar kebaikan itu sampai semut-semut tuh di lubang lubang yang mendoakan. Ikan-ikan yang ada di air itu juga mendoakan. Dia tidur pun didoakan. Ya Allah ampuni dia, ya Allah jaga dia, ya Allah rahmati dia. Karena itu jangan jadi orang penganggur. Jadi muallimun nas al khair, jadi orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang. Anak-anak kecil-kecil diajari baca Quran, buat pengajian. Tidak harus ribuan yang hadir. Jangan jadi penganggur. Punya ilmu duduk aja. Jadi orang yang manfaat. Ajari orang itu kebaikan. Hatta ngajar anak kecil. Kenapa? Karena kamu akan didoakan semua makhluk. Didoakan semua makhluk. Hatta kecil-kecil semut-semut itu doakan semuanya. Rugi kalau bisa dapat ada ilmu, ada kebaikan, ada kelebihan, tapi dia ada ngajar rugi, ini orang bodoh. Dia mendapatkan doa daripada sekian miliar makhluk Allah, tapi di, tidak digunakan. Kalau perlu seluruh waktu kamu untuk taklimun nas al-khair. Siang, malam, pagi, semuanya sibuk untuk taklimun nas al-khair. Maka kamu akan menjadi orang yang sangat beruntung karena doakan semua makhluk. Paham al hasan yudhibul khotoya kama yudhibul ma'ul jalid. Al-khuluqul hasan, budi pekerti yang bagus, yang luhur itu yudhibul khotoya, melelehkan kesalahan-kesalahan. Kama yudhibul ma'u al-jalid, sebagaimana melelehkannya air terhadap es al-Ma'l, al mujammad ada es disiram air leleh cepat lelehnya ada ada perbuatan dosa disiram dengan akhlak yang bagus hilangin semuanya sebaliknya wal khulugusu, akhlak yang jelek yufsidul amal merusak amal manusia banyak sedekah, banyak bangun masjid, banyak sholat. Tapi akhlaknya jelek, rusak. Kama yufsidul khallu al-asal, sebagaimana merusaknya cuka terhadap al-asal madu. Kamu makan madu, oh, enak, manis. Berhenti sebentar, kamu jilat, cuka, rusak dah. Rasanya madu tadi itu habis. Nggak ada rasa manis lagi, tek wis. Karena itu nilai daripada manusia itu bukan banyak amal, tapi akhlak. Budi pekerti. Kenapa budi pekerti ini yang akan membuat orang tadi itu semakin bagus? Nih contoh. Dia nggak punya duit banyak, dia punya sedikit. Ngasih duit sama akhlak sama senyum. Dengan kata-kata yang bagus. Hah? namanya dikit, tapi akhlaknya tinggi. Maka akan lebih bernilai daripada kasih duit satu juta tapi dicaci maki. Nih, satu juta, goblok, binatang kamu, anjing misalnya. Percuma. Hei. Nilai akhlak itu akan membuat amalan tadi itu akan sempurna dan diterima. Budi pekerti yang jelek itu akan menggagalkan semua amal kamu nantinya. Akhlak yang bagus akan membuat manusia tadi itu menghilangkan perbuatan kesalahannya. Dia akan menjauh daripada kesalahannya. Karena punya akhlak yang baik. Leleh itu. Oh, oh, ke hobi kebiasaan membuat jelek amalan jelek itu akan leleh semuanya. Kenapa? Karena akhlak yang baik sebagaimana lelehnya es dengan air. Enggak lama habis. Permasalahannya karena akhlak yang baik itu mengajak orang berbuat bagus, takut kepada Allah. Dia maksiat, kemudian dia takut kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia bergabung dengan orang soleh, dia sholat. Ntar lagi akan hilang perbuatan jeleknya. Kenapa? Karena akhlak yang bagus itu akan mengajak manusia dari itu untuk berbuat baik. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Nah, karena itu, jangan hanya sekedar penampilan dohir yang diperhatikan batin. Kalau dohir namanya al-khalq. Al-khalgu itu namanya dohir. Karena itu orang kalau bagus penampilan dohirnya dikatakan hasanul khalgi. Kalau penampilannya nggak bagus, pakaiannya robek-robek, kemudian compang-camping nggak mandi tiga tahun misalnya, itu disebut sayyi al khalgi. Kalau batin namanya al-khuluq. Orangnya tawadu, orangnya bersih hati, rahmat kepada orang yang lain, dia selalu takut kepada Allah. Disebut hasanul khulugi. Budi pekerti yang demikian disebut husnul khulugi. Hatinya sombong, congkak, dinasehatin, gak mau, maunya sendiri keras kepala, kemudian egois itu. Ini sayyul khuluk. Budi pekerti yang demikian disebut su'ul khulugi. Tapi kalau seperti Rasulullah, penampilan tohir bagus, batin bagus, hasanul khulgi wal khulugi. Bukan hanya bagus, terbaik secara dohir dan batin. Ahsanan nasi khalgan wa khuluga. Nah, mudah-mudahan insya Allah Allah memberikan kepada kita sifat-sifat yang baik, husnul khuluk, yang akhirnya menjadikan kita orang yang diterima dari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.